Para sekalian, pernyataan Donald Trump mempernyatakan kalau Al-Aqsa uh, atau Yerusalem ibu kota Israel adalah memberikan izin kepada Benjamin Netanyahu yang dia tidak sempurna. Puncak dari gerakan Zionis Internasional adalah kembalinya Zionis Internasional ini ke Bukit Zion. Bukit yang mereka yakini akan turunnya Mesiah yang mereka tunggu-tunggu. Di bawah bukit Zion ini ada lembah jahanam. Ya, kenapa disebut lembah jahanam? Karena bahasa Yahudi yakin di lembah itulah mereka akan diperangi oleh umat Islam nanti. Kenapa diberi nama lembah jahanam? Orang-orang Yahudi yakin dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau mereka nanti suatu hari akan diperangi oleh Nabi, oleh umat Islam. Gimana prosesinya? Ketika di Aleppo, kaum muslimin itu sedang akan sholat melaksanakan sholat subuh. Wa imamukum al-mahdi kata Rasul dan imam kalian al-mahdi. Hinama yatasaffafu sufufi rijal sufufil jamaah Tatkala Imam Mahdi meluruskan saf, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain. Isa bin Maryam turun memegang sayap dua malaikat di Aleppo, Suriah. Ya, Damaskus Timur. Ya, di tengah-tengahnya ada Gutoh, kemudian ada Damaskus. Damaskus, Gutoh, kalau tidak salah Gota, kemudian Aleppo sebelah sini, dekat dengan Turki. Nah di Aleppo inilah sholat itu dilaksanakan. Sholat subuh berjamaah. Ketika Nabi Isa turun, kata Imam Mahdi, ta'ali ya Nabi Allah, salilana, mari Nabi Allah, imami kami sholat. Nabi Isa menolak, la, taqaddam hadi ukimat slak. Anda ke depan, komat ini untuk anda. Tukramatullah ala hadiyah ummah. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Surat Ali Imran ayat 81-82. Itu jawabannya. Kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam salat. Kemudian Selesai sholat kata Nabi SAW, buka pintu masjid itu. Ketika dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70 ribu orang Yahudi dari lembah Isfahan, Iran menggunakan jubah Persia. Disitulah pertemuan Dajjal dengan Nabi Isa alaihissalam. Begitu pintu mesti dibukakan, maka harumnya tubuh Nabi Isa menghantam pasukan paling depan. Maka plak plak plak plak plak, plak mati itu yang barisan depan. Sisanya ini yang tadi mati karena wanginya tubuh Nabi Isa salam mereka lari kemana-mana, lalu dikejar sama pasukan kaum muslimin. Walau yahtabi umi wa disajar wahajar, walaupun bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu dan pohon berkata, ya muslim mumin, kan dia, iya ya orang Yahudi, bodoh kan dia, kan dia. Ta, sampaian, mana sih? Tuk, mati dia. <laughs> Siapkan nanti. Paling banyak membunuh Yahudi, paling besar pahalanya tuh. Ya, yeah. bro, jangan naon eta pedang rek muduh Yahudi engke kalah menang pahala. Lumayan ngurangan dosa. <laughs> ya, yeah. ngabales dipukulnya para ulama kuno gelo, balasan anda <laughs> Baik. Adapun dajjal saat itu dia merinding kata Rasulullah. Mencair tuh keringatnya seperti garam yang mencair. Andaikan Isa bin Maryam tidak membunuhnya, dia akan mati dengan sendirinya. Tapi Allah berkehendak dia mati di tangan Isa bin Maryam. Dari Aleppo lari ke Tel Aviv tuh, ke pintu Lut. 15 kilometer ke arah timur pin, uh, uh, Tel Aviv. Disitulah Isa alaihissalam, Allah membunuh Dajjal. Menggunakan, ada yang menyebutkan menggunakan tombak, ada yang menyebutkan menggunakan pedang. Tapi yang saya Baca riwayatnya itu menggunakan tombak. Ya. Terus, terus kamu yang menyebut saya Yesus Kristus. Terus, kamu berdusta atas nama saya. Aku tuh nggak pecah kayak kamu, kamu pecah sebelah. Terus. <laughs> ya. Sampai darahnya tercipat pada pasukannya. Ini prosesnya seperti itu. Nah, nanti yang sisanya itu banyak yang dibunuh di sini karena mereka meyakini. Karena di antara mereka ada yang menunggu di sini. Ya, ternyata adanya di Aleppo, tidak di sini, Ya, jadi kecewalah bangsa Yahudi saat itu sehingga dikejar-kejar oleh kaum muslimin. Kapan? Kayaknya nggak lama lagi deh.